dosa-dosa kita selama ini. Allahumma amin. Kajian hari ini adalah menjawab pertanyaan seorang kawan. Di Indonesia setiap hari raya Idul Fitri ada tradisi halal bihalal. Pertanyaannya, apakah halal bihalal itu dasar hukumnya atau lebih tepat apa ada hadisnya di dunia hmm. Maka dari segi ini ya ada ya. dari segi istilah ini di Arab juga nggak ada, apalagi di dalam hadis juga tidak ada, dalam Al-Quran juga nggak ada. Kalau dari segi istilah halal bihalal, tapi kalau berkali-kali menyampaikan bahwa kita tidak akan terpaku dengan sebuah nama Lalu kita akan lihat substansinya. Kami beri contoh, nama kadang-kadang haram, tetapi kalau substansinya halal, tetap hukumnya halal. Contohnya makanan yang namanya hotdog, gitu, ya. itu namanya haram. Ya, anjing panas, ya. Tidak anjing panas lagi kita lihat bahan bakunya apa yang dibikin. Kalau bahan bakunya itu hanya sekedar roti, rotinya terbikin dari tepung terigu yang halal, dalamnya kemudian diisi dengan daging ayam, ya, digoreng, dimasukkan ke dalam apa namanya bu sosis, ya, masukkan, digoreng, dipanggang, tidak ada unsur satupun yang haram, maka meskipun namanya anjing panas, tapi halal dikonsumsi oleh umat Islam, gitu. Maka kita jangan memberikan hukum hanya melihat namanya, gitu. Sudah melihat namanya. Ya, ini contoh satu, contoh lagi banyak. Di Jawa Tengah, belah utara, ada makanan yang namanya rondo royal. Nah, gitu ya. Itu nggak halal kalau rondo royal itu kecuali dinikah dulu. Ya. Tapi ternyata apa itu rondo royal itu? Tapi digoreng namanya rondo royal. biara itu minta maaf bahkan paling minta maaf nah kalau itu ya hadisnya ada hanya saja begini yang namanya hadis tentang minta maaf itu tidak dibatasi pada saat-saat lebaran saja. Bagaimana hadisnya? Ini sengaja kami tidak urut karena lihat konteks ini lebih pas kalau kita bicara masalah halal bihalal. Yes. Sebabnya Bismillahirrahmanirrahim wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sabda Nabi man kanat 'indahu madlamatun li akhihi siapa yang mempunyai Ya, madlamah itu kezaliman. Artinya dia pernah melakukan perbuatan aniaya. Perbuatan yang menyakiti, merugikan kepada siapa? Li'akhihi pada saudaranya. Jadi nah, kata-kata ini pada saudaranya. Saudara itu dalam ajaran Islam apa dapat disebut sebagai saudara bagi kita? Ini menjadi perdebatan. Artinya ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan dapat disebut saudara, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang dua tadi karena faktor ya kefamilian atau faktor keturunan dan faktor seagama itu tidak ada perbedaan antara ulama. Ya. Baik. Siapa yang pernah merugikan, menyakiti, ya, atau apa saja yang membuat tidak nyaman kepada saudaranya, baik saudara dalam pengertian seketurunan atau saudara dalam pengertian seagama. Apa kata Rasulullah SAW? min ardihi au min syai'in baik yang me menyangkut perasaan dia pernah kita lukai katanya pernah kita caci kita kritik dan sebagainya sehingga sakit hatinya au min syai'in di luar perasaan apa hartanya misalnya kita telah mengambil harta dia dia ya, nggak tahu apa jalan keluarnya sekarang. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falyatahallalhu minhul liyoma." Nah ini dari hal kata falyatahallalhu maka segeralah minta dihalalkan. Nah ini dari kata-kata ini kemudian muncul kata-kata halal di halal gitu. Bisa dihalalkan Kapan? Al yauma sekarang. Nah, makanya ini tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Halal bihalal, substansi minta maaf ini kapan? Ketika kita mengetahui bahwa kita bersalah, kita minta dihalalkan. Kita minta maaf. Nah. Qabla an la dinarun wala sebelum uang nggak berlaku lagi kapan hari kiamat. Hari kiamat itu ada dua macam, ada kiamat yang kecil, ya kita mati ini kiamat. Ada kiamat yang lebih seluruhnya akan mati. Ya. Yeah. Bagaimana cara menghalalkannya? Nah, kalau dulu kita pernah menyakiti saudara kita, dengan mudah kita akan mengatakan Jibril dulu pernah menyakiti kamu kaum, saya minta maaf misalnya selesai tidak kalau dia memaafkan selesai yang kedua kalau dulu pernah saya ambil uangnya atau saya ambil haknya maka cara menghalalkannya bagaimana? Minta dihalalkan kalau dulu uang misalnya atau barang barang itu dikembalikan lagi kepada dia ini dulu saya ambil barang kamu ternyata saya sadar bahwa ini adalah perbuatan yang haram saya tidak dihalalkan barang ini saya kembalikan lagi kepada kamu kalau barang itu masih ada sebut aja misalnya arloji Lalu ke rumahnya diletak arloji di meja langsung masukkan sapu tapi arlojinya sudah dijual pak nggak ada yang ngomong dengan yang punya dulu gimana arloji itu sudah saya jual bagaimana saya cara-cara saya mengembalikan kepada kamu kalau yang punya arloji ya sudah dulu aku berapa uangnya ke sini ditanya selesai tidak atau yang punya arloji bilang Ya kalau sudah dijual ya ganti dengan ROD yang baru yang selevel dengan yang Anda ambil. Baik, saya belikan Pak, selesai enggak? Atau yang punya ROD ya sudah yang sudah terlanjur dulu bebas sudah menjadi milik kamu yang akan datang jangan sudah ya halal sudah seperti yang runyam dulu pernah mencuri barang kontrakan, orangnya pindah, nggak tahu alamatnya sekarang. Bagaimana cara mengkalaukannya sekarang seperti itu? Dulu rumah tetangga ini kontrak dulu, kemudian pindah. Saya ambil ada tipe cantik sekali. Ya, lebaran saya masukkan ke dalam kantong. Sekarang pindah. Alamatnya di mana? Nggak jelas apa masih hidup atau tidak. Bagaimana cara menghalalkannya? Dulu berapa itu kira-kira tip seperti itu? Katakanlah 100 ribu. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim 100 ribu saya kembalikan kepada orang yang dulu saya curi barangnya. Kemana kembalikan? Kembalikan kepada Allah. Sebab harta itu pemilik yang hakiki adalah Allah. Makanya orang utang segala macam kalau nggak ada kemana kita bayar? Kembalikan kepada Allah. Melalui apa? melalui lembaga-lembaga wakaf, lembaga-lembaga fisabilillah. Serahkan pada masjid yang bukan milik pribadi oleh tapi milik umat itu. Serahkan kepada yayasan yang bergerak di bidang wakaf. Bismillah saya kembalikan dulu saya punya ya katakan utang saya punya tanggungan satu tipe kordon harganya 100 ribu saya kembalikan Bismillah jadi cara menghalalkannya apabila kita masih hidup nah itu apabila kita masih hidup saya mati belum minta dihalalkan belum halal dihalal apa yang terjadi itu kata Rasulullah SAW Jika lahu amal salibun kau tidak minum di kodri dalam hati kalau sampai kita masih belum melakukan halal di halal, belum melakukan penghalalan terhadap apa yang kita bil, nah nanti pengadilan di akhirat akan menetapkan orang yang dulu kita sakiti hatinya, orang yang dulu kita ambil barangnya, orang yang dulu kita zalimi, kalau kita punya amal-amal saleh, maka amal-amal saleh itu akan diberikan sebagai tebusan kepada orang yang dulu kita sakiti hatinya. Amal saleh kita akan diambil oleh Allah dan diberikan kepada orang yang dulu kita ambil hartanya. Amal soleh kita kalau ada akan diambil oleh Allah, akan diberikan kepada orang yang dulu kita zalimi. Nah, kalau kita mendolimi orang banyak, amal saleh kita lama-lama habis. Diberi akhirnya ambil berikan tangga ini, diambil berikan orang itu, diambil berikan orang itu, lama-lama amal amal saleh kita, pahala amal saleh kita habis. Padahal masih banyak orang yang belum tertebus. Amin. Inilah orang yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang baik, mukmin, baik di akhirat nanti. Yeah. pailit kata Rasulullah orang yang pailit kata para sahabat orang yang nggak punya uang dan nggak punya barang nah itu kan pailit menurut orang Indonesia seperti itu nggak uang ya apa yang sudah nggak ada barang nggak ada uang nggak ada pailit apa dulu jauh seperti itu Sallallahu alaihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pernah memukul orang ini, dia pernah mendalimi orang ini. Akhirnya semua amal ibadahnya ditebus, ambilkan diberikan kepada orang lain semuanya yang pernah dia dalimi di dunia. Mereka masih banyak orang yang didalimi yang belum terbayar. Akhirnya apa? Mau membayar dari amal yang udah habis. Pilot ya. Akhirnya kesalahan, kedosa, dosa orang lain itu ditimpakan kepada dia dosa orang lain yang belum terbayar ya pernah didolimi ditimpakan kepada dia akhirnya dia yang sudah haji berkali-kali tahajud ribuan kali puasa ribuan kali dilimparkan oleh Allah masuk ke dalam neraka inilah orang yang disebut orang yang pelit nah itu jangan kita tunda. hal-hal jangan menunggu kita mati. Tapi lebih baik kita laksanakan di dunia. Selagi masih hidup kita masih ada kesempatan untuk istihlal. seperti itu tadi, datang ke rumahnya. Kita mau halalkan sudah nggak ada, baru kita perang ambil barang, kita berikan kepada Allah atas nama Dia. Insya Allah kita udah bebas di akhirat. Inilah satu bahaya kapan bila sampai kita ini menjadi orang yang muflis. Apa kandungan pesan dari hadis ini? Orang yang beramal saleh harus pandai-pandai, ya, dia harus pandai-pandai merawat pahala dari amal saleh itu. Jangan dirusak. Ya. Jadi kita mudah-mudahan dapat dapat pahala dari sholat, dari puasa, dari zakat, dari haji, dari apa saja amal soleh. Pandai-pandailah kita merawat pahala amal soleh ini. Bagaimana cara merawatnya? Kita jangan mendalimi orang lain. Nah, kalau kita dilukai oleh orang lain, Pak, itu simpanan bagi kita. Itu kredit poin bagi kita. Kita dikritik oleh orang lain, dijelek-jelekan oleh orang lain, itu nanti kredit poin bagi kita. pahala amal kebajikan dia akan diberikan kepada kita atau dosa kita akan dilemparkan kepada dia maka jangan dibalas kejelekan jangan dibalas dengan kejelekan sama-sama jelek kami makanya kalau kita disakiti orang dilukai orang sebut alhamdulillah mesti ada orang mau nanti akan diberikan kepada saya. Kalau tidak, dia nggak punya pahala. Saya akan dilemparkan, dilemparkan oleh Allah kepada dia. Enak semuanya. Makanya ketika ma ada cerita ketika Pak Harto dicaci maki terus itu ada kiai bilang enak bener Pak Harto ini kalau punya dosa bisa berkurang dosanya. Hmm? dicaci maki macam-macam ya maka yang paling berbahaya yang mencaci maki ya dia kalau nggak punya pahala-pahala amal kebajikan ya dia akan diambil ya dosa-dosa orang yang ia caci kepada dia nanti. itu makanya bapak-bapak dan ibu pesan hadis ini apa satu pandai-pandailah kita merawat hasil daripada amal-amal saleh kita. Jangan sekali-kali kita rusak dengan perbuatan saleh menyakiti perasaan orang lain, mencaci orang lain, atau mengambil hak orang lain. Yang pertama. Yang kedua, seseorang tidak akan mungkin masuk surga kalau dia masih punya kesalahan kepada orang lain. Ini berat. Lebih berat ya daripada kalau kita punya kesalahan kepada Allah. Kita punya kesalahan kepada Allah, kita taubat kepada Allah. Allah mengampuni dosa kita tapi kita punya dosa kepada sesama manusia. Kita menyakiti hatinya. Selama yang disakiti tidak mau memaafkan, selama itu kita belum bisa masuk surga. Inilah. Jadi berat mana? Berdosa kepada Allah dengan berdosa kepada manusia lebih berat berdosa kepada manusia. kepada Allah seperti apapun dosa kita Allah akan mengampuni kalau kita benar benar meminta ampun kata-kata di kita memindahkan ampun kepada orang-orang yang pernah kami perlakukan tidak baik. Kepada orang-orang yang punya hak atas diri kami. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Nah. Saya minta ampun kepada Allah untuk diri saya untuk kedua orang tua saya. Ya. Dan kepada orang-orang yang punya hak atas diri saya. Nah ini. Kepada orang-orang yang punya hak atas diri saya. Siapa itu? Orang-orang yang dulu pernah saya lukai hatinya. Orang-orang yang pernah saya balimi. Orang-orang yang pernah saya kepada dia. Nah, ini salah satu cara juga untuk pembebasan kita ya kan. Nah, makanya bapak-bapak dan ibu-ibu halal halal itu ya kita mentradisikan setahun sekali tapi hakikatnya sejatinya permintaan maaf itu tidak dibatasi pada satu waktu kapan saja yang penting sebelum meninggal kita harus minta maaf kemudian nanti kita menjadi orang-orang yang disebut orang-orang yang muklis, orang-orang yang kaya. orang orang yang banyak yang disebut muhsinin. Ini masjid namanya Baitul Ihsan. Rumah baik itu rumah Al Ihsan itu ya berperilaku baik ya berperilaku يحب المحسنين Ayatnya adalah Allah minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Segera kalian untuk Tidak menyampaikan marah, tapi justru dapat menekan. Nah yang ketiga, nah. Ya, orang yang selalu memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, berperilaku baik. Siapa itu? Orang-orang yang berinfak, orang-orang yang mampu menekan amarahnya kalau marah, dan iya. orang-orang yang selalu memaafkan orang lain. Ya. Tapi harus diketahui bahwa memaafkan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah walaupun yang memaafkan ini adalah dalam hal-hal yang sifatnya pribadi dalam hal hal yang sifatnya agama tidak itu prinsip Rasulullah seperti itu ada orang misalnya kok menginjak-injak Al-Quran ini agama ini bagaimana ya? Nah, udah kita maafkan aja lah gitu ya kalau yang seperti itu tidak ada orang menemukan engkau bagaimana, iya sudah maafkan bagus gitu ada masjid dibakar bagaimana ya maafkanlah gitu. bukan yang dimaafkan itu adalah hal-hal yang sifatnya pribadi kalau hal yang bersifat agama Rasulullah justru keras Gitu. Nah, saya punya dongeng Pak ya. Saya sendiri punya dongeng gitu. Bagaimana bukan ya. Karena saya teringat hadis siapa yang mampu mengekang amarahnya di saat dia bisa marah. Nah, ini ya. Ada orang yang memang tidak bisa marah, nggak bisa marah. Bawahan ke atas nggak bisa marah. Tapi atasan ke bawahan kan mudah untuk bisa marah. Nah ini tidak bisa marah, tidak mau marah. Kata Rasulullah nanti pada hari akhirat di hadapan yang manusia Allah akan memanggil orang tadi kamu mau apa ya. kalau laki tidur? pilih tiga dari kamu yang mau nah gitu kira-kira ini kalau laki-laki begitu ini orang yang mampu marah tapi nggak mau marah. Jadi ini, ini saya bersyukur karena saya pernah pernah mau marah tapi nggak jadi marah. Tahun 79 saya naik dari Semarang ke Pekalongan. Ya. Saya naik langsung masuk ke bus Coyo, bus patah. Harganya waktu itu 1.100 rupiah Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Riyadh dapat tim guru dakwah di Indonesia nah saya bawa waktu itu tiba-tiba ada dua bus berangkat rupanya ada kondektur palsu Bapak mau kemana? Kalongan di, di depan saya tanya itu 1100 pak Oh, biasanya 600 Pak yang 600 Niku lho, bis niku sing boten asing yang tidak pakai asing. Ya. Akhirnya dia turun numpang di depan. Mereka umum asing, ya, 600 rupiah gitu ya. Depan saya ditanya lagi, mau Pak, Pekalongan. Ya. 1100 Pak. Oh, biasanya 600. Niku Pak, ya yang nggak asli, itu 600 itu ya. depannya lagi tanya lagi pekalongan belum ditanya itu pak bisnya itu 600 turun dia itu nah tinggal giliran saya berapa kalongan pakai bis asli itu aja pak yang yang nggak pakai asli 600 itu itu saya marah banget dalam hati itu loh saya punya duit 3 juta loh pak kalau mengatakan eh hey, konektor saya sekarang turun ke rumah saya saya bayar semua itu habis kamu sekalian itu 3 juta cukup pak anda kata mau marah seperti itu kok minyak banget jalan itu nggak punya duit saya turun suruh turun naik yang 600 saya duit saya ada 3 juta waktu itu ya. itu baru 1100 3 juta kan banyak waktu itu ya. jadi saya bisa marah tapi teringat kali tadi daripada marah lebih baik nggak usah marah mau di akhirat akan dihukum di bidadari gitu akhirnya nggak marah itu <laughs> Makanya jadi ini yang namanya wal kadzimin al orang yang cepat apa namanya menahan amarahnya. Ya. Terus ada ada seorang yang pergi haji itu sampai marah-marah di Mekah itu. Cerita pada saya, kenapa saya dihina soal itu. Ya. Apa dia? Mau beli taksi Ya. Ditanya, sampulnya itu yang jual itu. Rupanya ya. dianggapnya ini kalau ini nggak punya duit gitu kan. Kita tanya, oh itu mahal kamu nggak punya duit marah dia itu langsung berapa menit jalan wes ambil tularnya dikeluarkan semua nah ada yang marah seperti itu ada juga orang yang akhirnya minum teh botol dikira nggak punya duit ya dihina eh jangan minum yang itu itu mahal makanya semua teh botol yang ada dibandingi semua ceprok ceprok ceprok Nah ini kan marah namanya seperti itu. Nah seperti itu kira-kira nggak -kira betul. Ya. Meskipun bisa marah, tapi kalau tidak memuntahkan amarahnya, itu menjadi orang yang luar biasa insya Allah. Inilah yang namanya wal lelo. Nah, memberikan maaf itu bagus, minta maaf juga bagus. Minta maaf bagus, memberikan maaf lebih bagus. Bahkan andai kata keliru memberikan maaf, itu lebih bagus daripada keliru menghukum atau Allah. Ya. Jangan al-qadhi bil afi khairun min an yuhti'a fil uqubah. Seorang hakim misalnya keliru memberikan maaf. Gak ada rekayasa. Keliru. orang ini salah tapi kemudian dibebaskan. Keliru lebih bagus daripada orang yang tidak salah keliru dihukum Keliru memberikan maaf lebih bagus daripada keliru Baik, Bapak dan Ibu, masih ada waktu. Kawan-kawan ada pertanyaan, silakan. Ini Pak Langganan. tanya saya pertama saya mengenai masalah bahwa tadi halal bihalal atau maaf memaafkan itu memang tidak terikat waktu. Lalu ada e, fatwa yang mengatakan bahwa kalau maaf memaafkan itu ditunggu sampai hari raya itu dianggap bid'ah. Sedangkan bid'ah itu adalah dalam masuk suruh masuk neraka. Nah, pertanyaan saya eh, apakah eh, amalan apa saja yang yang sebenarnya menjadi risikonya masuk neraka seperti tadi salaman eh, salaman tadi minta ampun tadi ditunggu hari raya itu adalah kemudian kebiasaan kita bersalaman uh, sambil sholat dan sebagainya itu dianggap juga suatu hal yang tidak dicontohkan kalau karena itu saja masuk neraka kan terlalu mudah masuk neraka sedangkan Allah itu maaf maaf jadi kami berpendapat masa Allah sekejam itu dengan kesalahan-kesalahan kecil lalu masuk neraka padahal Allah itu maha pengampun. Yang kedua tadi Ustaz menyebutkan orang membenci pembesar. Membenci pembesar kan ada membenci karena Allah, sayang kepada Allah. Kalau membenci pembesar itu karena memang dalam sikapnya zalim atau merugikan kepentingan Islam. Apakah kita termasuk benci karena pribadi atau benci karena Allah? Itu uh, dalam ini, dalam hal benci. Kemudian dalam hal minta maaf, minta maaf uh, sampai sejauh mana kita diberikan kebebasan minta maaf kepada orang itu tidak bersalah lagi kita kalau kita sudah minta maaf tapi masih saja dia nggak menerima jadi sampai sejauh sebatas berapa kita tanggung jawab kita untuk minta ini. Itu sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kembali kami katakan bidana aidin wal faizin ya. Minal aidin itu artinya doa itu ya. Jangan Allah bidana aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali kembali kepada fitrah. Fitrah itu saya sudah ribuan tahun mencari arti apakah ada kata fitrah itu yang artinya suci itu nggak ada Fitrah itu artinya banyak salah satunya adalah watak manusia ketika diciptakan pertama kali itu kita al itu orang yang beruntung ini diambil dari kata Al-Quran Faman zuhriha 'anil nar wa udkhilal jannata Siapa yang dibebaskan dari neraka, dikeluarkan dari neraka dan masukkan ke surga, dialah orang yang beruntung. Ya, maka faizin artinya orang yang beruntung dengan masuk surga. Tapi di kalangan orang awam, apa sih artinya nal aidin wal faizin? Artinya mohon maaf lahir batin begitu ya. Iya. Makanya apa artinya no smoking? Artinya jual bensin. Seperti itu. Nah jadi kalau ada orang <clears throat> minta dihalalkan sampai menunggu lebaran itu bukan bukan apa itu balik namanya itu bid'ah itu adalah ibadah yang tidak ada dalilnya. Itu namanya bid'ah. Ada orang mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Ternyata dia tidak tahu ada dalilnya. Oh, ternyata bid'ah bagi dia adalah ibadah yang tidak tahu dalilnya itu namanya bid'ah. Makanya kadang-kadang bid'ah sekali yang dia yang bukan main. Setiap nggak tahu bid'ah bukan bid'ah. Kita bersalaman setelah sholat Kalau kita mengatakan itu beda karena Rasulullah nggak mengerjakan, kalau itu yang dijadikan argumen, saya katakan azan juga beda. Rasulullah itu nggak pernah mengumandangkan azan. Rasulullah juga nggak pernah umroh pada bulan Ramadan. Rasulullah juga nggak pernah sholat tahiyat di masjid. Nanti semuanya jadi bid'ah itu. Bersalaman itu ada dalilnya. Hadis sahih yang mengatakan tidak ada dua orang muslim yang bertemu kemudian berjabatan tangan kecuali dosa-dosa mereka akan rontok semuanya. Kapan itu? Kapan saja. Sebelum sholat boleh, setelah sholat boleh, di jalan boleh, di mall boleh. Yang nggak boleh di molor aja. Kapan? Nggak ada waktu. Rasulullah nggak membalas waktu. Maka kalau ada orang mengatakan salaman setelah Jumat, telah sholat bid'ah, salah hmm. ke masjid juga bid'ah. Itu ada dalilnya, tapi dalilnya umum. Siapa yang bertemu, mungkin sebelum sholat belum bertemu. Maka telah sholat baru kemudian salaman. Itu bukan bid'ah. Nah, kita minta maaf. Nunggu ah nanti maafnya bulan sawal aja lebaran Nah itu termasuk perbuatan mendolimi diri sendiri. Kenapa kamu sangat sekarang kok minta banyak nanti? Nah kalau orang yang nanti mati gimana? Iya. Yeah. Maka kapan? Sekarang minta maaf. Kalau kita punya kesalahan. Kalau kita sudah minta maaf, barang sudah kembalikan, dia nggak memberikan maaf, itu urusan Allah itu sudah. Nah, memang saya katakan, kalau seorang yang punya dosa kepada sesama manusia sama ya tadi saudara selagi dia itu belum memberikan maaf kita belum bisa masuk surga ya. tetapi kalau kemudian kita minta maaf dan dia tidak mau memberikan maaf apa itu tidak perbuatan dosa juga nah gitu memang Allah itu tidak kejam yang kejam diri kita sendiri. Coba bayangkan ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu ada orang saking takutnya kepada Allah dia pesan kepada keluarganya tolong nanti kalau saya mati ya pada saat dibakar nanti abunya dibagi empat ke laut bagian timur, satu kantong lempar bagian utara, satu kantong lempar bagian barat. Yang pikir itu abu nggak bisa ketemu kan? Mati betul kemudian ditanya oleh Allah orang tadi, kenapa kamu melakukan maksiat seperti itu? Apa jawabannya? Karena saya takut kepada siksa kamu, wahai Allah. Takut kepada siksa Allah pakai salad kan seperti karena saya takut nanti kalau nggak dibakar dan dipecah-pecah abunya itu muncul kami akan disiksa Justru karena kemudian dia mengatakan saya takut kepada kamu ya Allah, Allah masukkan orang tersebut ke dalam surga. Ini salah satu contoh gitu ya. Makanya manusia yang kejam kadang-kadang itu. Tidak ada dosa segede apapun bagi Allah kalau orangnya itu mau minta ampun kepada Allah dengan serius sungguh-sungguh kecuali Allah akan mengampuni itu satu tentang kita caci. ketika kita mencaci kan dia sudah nggak pemimpin lagi jadi rakyat biasa itu maka makanya kata saya sayang kalau orang itu mencaci mencaci katakanlah bahasa dan sebagainya jika ya, memang menurut kamu salah, ajukan ke pengadilan, selesaikan. boleh dicaci-caci. Kalau dicaci-caci, rugi kita ini. Ruginya apa? Selama mungkin nanti amal ibadah kita akan diambil, berikan kepada bapak. Yang kedua, kalau udah nggak punya apa-apa, dosa bapak akan berikan kepada kita. Maka lebih diem aja ya. Atau lebih bagus lagi apa? silakan aja satu mudah-mudahan diampuni dosanya itu lebih bagus daripada mencaci-caci itu dia belum memaafkan juga apa kita terus-terusan minta maaf terus? Ya, tidak ada keterangan. Yang penting kita sudah minta maaf, hak kita sudah kita kembalikan. Kalau dia sampai tidak memberikan maaf, itu merupakan suatu dosa bagi dia. Nah, itu nanti di akhirat bagian bagian Allah yang akan menentukan. Ketika kita diadili, kita sudah mengembalikan barang itu, kita minta maaf, kita menjadi halalkan dan sebagainya yang tadi kepada pemimpin tadi Ustaz bahwa ada pengikutnya yang umpamanya membandingkan lebih enak zaman dulu dari sekarang katanya. Nah kita kan tahu zaman dulu itu rusak karena warisannya. Lalu kita bantah. Enaknya di mana? Lalu kita menyatakan kita tidak sedangan dengan pemimpin dulu itu karena dia perusak yang terjadi sekarang. Apakah itu termasuk salah juga? Karena yang yang pengikutnya ini menganggap yang sekarang lebih jelek misalnya. Nah, Begini, Rasulullah mengatakan ya. tidak ada tidak akan datang suatu masa kecuali masa itu lebih buruk dari masa sebelumnya. Itu Rasulullah dalam hadis yang sahih. Tentu buruk di sini dalam pengertian moralitas, ya. bukan dalam pengertian teknologi. Mungkin teknologi lebih bagus tadi. Tapi masa tidak akan datang kecuali dari segi moralitas, dia lebih buruk dari masa sebelumnya. Kita lihat misalnya, ketika masa Bung Karno dikoreksi oleh Orde Baru karena dianggap jelek. Masa Bung Karno, ternyata masa Orde Baru tidak lebih baik daripada masa Bung Karno. Ketika masa Soeharto Orde Baru dinilai sudah buruk, bahkan masa reformasi, ternyata reformasi tidak lebih bagus daripada nota orde baru. Sekarang itu kan, jadi bilang murah. Korupsi mungkin dulu nggak seramai sekarang. Hakim ya. mengatakan tidak akan datang satu masa kecuali dia lebih buruk dari masa sebelumnya. Itu sangat penting. Itu perhatikan aja. Ini maksudnya adalah para moralitas dan secara keseluruhan di muka bumi lebih buruk. Perhatikan aja. Ya. Kecuali kalau kita benar-benar kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya, mungkin baru kita akan. Tapi secara umum, mungkin di satu tempat ada yang bagus, tapi secara umum dunia akan lebih buruk daripada masa sebelumnya. Dan kiamat tidak akan datang kecuali ketika manusia sudah yang paling buruk di dunia. Lataku ya. La ila ala syirarit Kiamat tidak akan datang kecuali manusia sudah sangat buruk perilakunya. Bagaimana? Sebut oleh Rasulullah salah satunya adalah di dunia tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Di muka bumi sudah tidak akan lagi menyebut nama Allah. Tidak ada orang, masya Allah, ya Allah, maunya oh my dog, nah gitu. Huh? My dog atau my dog, sekarang orang-orang udah banyak orang Islam nggak mau. Ya. Subhanallah nggak mau. Oh my God. Emang doknya turunnya itu. Yang kedua, tidak ada lagi orang yang mau datang untuk melakukan haji ke Mekah. Datang siapa? Sekarang masih banyak orang yang bernama Allah. Maka semakin banyak zikir mungkin semakin kita mengatakan oh kiamat masih lama gitu kan. Banyak orang pergi haji. Dalam hati hadis, ya, tidak akan datang kiamat kecuali di dunia sudah tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Tidak akan datang kiamat kecuali orang sudah tidak mau lagi pergi melakukan ibadah haji di Mekah. Baik, waktu sudah habis, teman-teman Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.